علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني وأطل حياتي على طاعتك وأحسن عملي berikan kepadaku panjangkanlah hidupku untuk taat kepadamu baguskanlah amalku dan ampunilah dosa-dosaku amin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد cabang-cabang keimanan Imam Baihaqi menulis kitab judulnya Syu'abul Iman cabang-cabang keimanan seorang yang mendapatkan hidayah maka dia memiliki pokok iman dan iman ini ada cabangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iman bid'un wa sittuna syu'batan." Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah وأدناها إماطة الأذى عن الطريق Iman itu memiliki 60 cabang lebih Dalam satu riwayat bid'un wa sab'una su'bah 70 cabang lebih fa afdaluha qawlu la ilaha illallah yang paling afdolnya adalah ucapan la ilaha illallah tauhid ucapan dengan lisan dan hati kemudian ditunjukkan dengan perbuatan wa adnaha imatatul adha anit tariqah dan yang paling rendahnya dari cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Rawahu Muslim ada sinid diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita berjalan, kemudian ada yang mengganggu di jalan, kita ambil, kita singkirkan. Itu termasuk cabang keimanan. Al-Hafidh Ibn Hajar telah meringkas hal tersebut di dalam kitabnya Fathul Bari sesuai keterangan Ibn Hibban beliau berkata cabang-cabang ini terbagi dalam amalan hati amalan lisan dan badan karena hadis ini sebagai dalil mengenai definisi Islam menurut ahlu Sunnah yakni qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan iman menurut ahli sunnah yaitu ucapan dengan lisan keyakinan dengan hati dan ditunjukkan dalam amal perbuatan jadi orang yang beriman mulutnya mengucapkan la ilaha illallah dan dibenarkan oleh hatinya Kemudian ditunjukkan dalam perbuatan sehari-hari. Berbeda kelakuan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Di dalam kelengkapan hadis setelah dikatakan al-imanu bid'un wa sittuna syubhatan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha'an tariq ada tambahan wal haya'u syubhatu minal iman itu ada tambahan malu itu bagian daripada iman. Malu <coughs> adalah bagian daripada iman. Sebagai dalil bahwasanya iman juga ada amalan hati. Karena malu adalah amalan hati. Adapun amalan hati adalah berupa i'tiqad dan niat. I'tiqad dan niat. keyakinan dan iman itu amalan hati yang itu akan sangat besar pengaruhnya bagi amal dan kesempurnaannya Nabi mengatakan innamal a'malu binniyah sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya karena niat orang mau berjihad sudah niat tapi nggak ada bekal untuk berangkat dan dia sangat merindukannya dapat pahala jihad yang sempurna. Orang yang niat mau salat berjamaah misalnya di masjid, begitu sampai di masjid sudah bubar jamaahnya, dia dapat pahala jamaah yang sempurna. Ini amalan hati mengenai niat. Oleh karenanya, perkara yang paling penting dari pilar ibadah adalah niat dan ittiba. Dan ia terdiri dari 24 cabang. I'tiqad dan niat ada 24 cabang. Yang pertama, iman kepada Allah. I'tiqad itu keyakinan iman kepada Allah. Termasuk di dalamnya iman kepada zat dan sifat-sifatnya serta pengesaan bahawa Allah adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu <coughs> yang serupa dengan dia dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Jadi iman kepada Allah ada empat cabang. Pertama mengimani wujud Allah. Bahwa Allah itu ada. Dan dalil-dalilnya banyak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya surat yang kita hafal tatkala musyrikin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya sif lana rabbak sifatkan untuk kami rabbmu kayak apa rabbmu Nabi tidak menjawab sampai turun ayat qul huwallahu ahad katakanlah Allah itu maha esa Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Tidak ada yang melahirkan, dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara dan sebanding dengannya. Mengimani keberadaan Allah. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam Allah Rabb semesta alam Apabila keyakinan ini tertanam di hati seorang muslim Maka akan memiliki kekuatan iman yang sangat besar Jadi dia yakin Allah lah Rabb Selain Allah adalah makhluk sekaya, sebesar, sehebat apapun itu adalah makhluk. Saya sekarang orang takut dengan orang kafir. Gimana nanti kalau orang kafir yang jadi presiden? Gak usah takut. Karena itu makhluk yang rendah, yang kecil, yang hina. Seorang muslim kalau punya akidah tauhid maka dia nggak gentar menghadapi apa yang harus terjadi. Sementara orang yang memang nggak pernah mengkaji tauhid, maka khawatirannya luar biasa. Bagaimana kalau nanti orang kafir itu memimpin kita? Dia tidak ingat bahwa Musa alaihissalam dipimpin oleh Fir'aun. Dia tidak ingat Ibrahim alaihissalam pimpinannya waktu itu Namrud, artinya presiden apa namanya, rajanya. Karena perjuangan dakwah ini adalah dakwah mengajak manusia agar selamat dari syirik menuju tauhid. Agar selamat dari bid'ah kembali kepada sunnah. Ini titik dakwah ini. Tidak seperti pola pandang orang yang tujuannya adalah negara Islam. Sehingga akan menjadi ancaman berat apabila ada pemimpin kafir. Sedangkan dakwah salafus salih adalah dakwah menyelamatkan manusia dari neraka menuju surga. Bagaimana caranya agar kita selamat dari neraka dan masuk surga? Itu pandangan hidupnya. Sehingga masuk surga bisa tatkala orang hidup di negara muslim, bisa juga orang masuk surga walaupun dia hidup di negara kafir. Seperti Khadijah radhiyallahu anha di surga padahal kala itu meninggal ketika kekuasaan kafir bercokol di Mekah. Yang kedua, <clears throat> mengimani eh, yang ketiga setelah wujud Allah dan rububiyah Allah, yang ketiga mengimani uluhiyah Allah. Ini Allah lah satu-satunya yang diibadahi, tidak ada yang diibadahi selain Allah. Dan itu membuat kekuatan orang-orang gurun pasir yang bisa makan kadal padang pasir atau biawak orang primitif sebutnya bisa menggetarkan Romawi dan Persia dengan keimanan yang ada pada para sahabat jadi keimanan yang ada di dada mereka itu yang mengalahkan Romawi dan Persia dan mengalahkan orang-orang yang tidak punya iman seperti iman mereka 313 personil perang Badar dan mengalahkan 1300 musyrik. Apakah dengan pedang? Jawabannya dengan iman. Sebab kalau sahabat punya pedang, mereka juga lebih banyak pedangnya. Kalau memang pedang, pedang model apa? 313 bisa mengalahkan 1300 pedang. Iman yang ada di hati mereka. Sehingga kekuatan itu ada pada mereka. Sehingga harus diajarkan akidah, tauhid yang membuat seorang muslim tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang keempat, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita mengimani Allah Ta'ala Maha Pengasih. <coughs> Tidak pernah khawatir dengan rizki. Karena Allah Ta'ala maha pengasih. Selama kita mau berusaha dan berdoa, Allah kasih rizki kita. Yang dia khawatirkan nggak bisa bersyukur. Karena kebanyakan orang sengsara bukan karena tidak dikasih, tapi nggak bersyukur. Penyayang Allah Subhanahu wa taala penyayang khusus bagi hamba-hambanya yang beriman di akhir. Itulah empat keyakinan mengenai iman kepada Allah. Pertama mengenai wujud Allah, yang kedua mengenai rububiyah Allah, yang ketiga uluhiyah Allah, yang keempat asma wa sifat. Bagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika mensyarah kitab Al-Usul As-Salasah. Dan beriktikad bahawa selain dia adalah baru Selain Allah itu muhdas sesuatu yang baru. Yang tadinya tidak ada, kemudian diadakan, kemudian nanti kembali tidak ada. Kita ini tadinya nggak ada di dunia ini. Kemudian terlahir dari perut ibu kita. Setelah kita menempuh perjalanan hidup di dunia yang sekejap, baru kita akan meninggalkan dunia ini lagi sehingga tidak ada lagi kehidupan di dunia ini cuma sekejap. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya dan sesudahnya. Sebelum kita terlahir di dunia, itu 50 ribu tahun kita telah diciptakan sebelum penciptaan langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sudah diciptakan ruh manusia yang dikatakan oleh Allah alastu bi rabbikum Qalu bala syahidna Bukankah aku Tuhan? Mereka menjawab tentu dan kami menjadi saksi Kemudian diciptakan Adam, Idris, Nuh Nuh saja 950 tahun Belum kita tidak tahu umurnya Nabi Adam Umurnya Nabi Idris Sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Panjang sekali kehidupan kita sebelum terlahir di dunia. Kemudian meninggal, lihat orang yang meninggal di zaman Nabi Adam sampai sekarang. Sudah berapa lama mereka di alam kubur. Sampai nanti hari berbangkit. Jadi panjang sekali kehidupan sebelum kita lahir dan setelah kita mati. Sedangkan kita hidup di dunia mungkin 100 tahun kalau diberi panjang umur tingginya umat Muhammad 60 sampai 70. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'mar ummati baina 60 wa 70 wa qalilun ma yatazawwaj ma yatazawwaj an dhalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang bisa melewati itu. Sedikit. Makanya cuma sebentar, 60 sampai 70 tahun dibanding dengan kehidupan kita sebelum terlahir dan setelah mati. Maka yang sebentar ini hendaknya kita banyak bersabar kepada Allah. Cuman sebentar. Kenapa kita tidak bersabar? Mengimani bahwasanya semua yang ada selain Allah adalah baru makhluk yang, yang diciptakan. Sehingga memandang orang kafir makhluk sejelek-jelek makhluk ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah mereka itu sejelek pandangan yang membuat seorang muslim punya izzah, punya wibawa, punya keberanian di hadapan orang-orang kafir. Beriman kepada Allah juga beriman kepada malaikat-malaikat Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya yang taat kepada Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala. Tidak pernah membantah. Contohnya malaikat yang tugasnya menyiksa di neraka, taat sekali. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, Ku anfusakum wa ahlikum nara, Wa quduhan nasu wal hijarah, عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Jaga diri, jaga keluarga dari api neraka. Ibnu Gasir suruh keluargamu untuk berbuat baik dan hukum kalau dia meninggalkan kebaikan. Cegah keluargamu dari perbuatan mungkar dan beri hukuman kalau dia mengerjakan kemungkaran. Itu namanya menjaga diri dan keluarga dari api neraka, disuruh keluarganya berbuat baik. Kalau dia meninggalkan kebaikan, dihukum. Cegah keluarga kita dari perbuatan mungkar. Kalau dia berbuat kemungkaran bukan dibiarin, dihukum. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perintah dan larangan. Yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya diberi surga. Yang meninggalkan perintahnya dan mengerjakan larangannya diberi neraka. Jadi ada konsekuensi. namanya orang ini bang udah gua suruh dia nggak mau ya udah Wah, anaknya nggak diajak ke masjid udah gua bangunin tiga kali nggak bangun ya udah dia pikir kalau sudah dibangunin tiga kali udah selesai tanggung jawab tidak suruh umur tujuh tahun sepuluh tahun berani meninggalkan sholat pukul perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Yang bahan bakarnya manusia dan batu. Yang di sana ada malaikat-malaikat yang khiladun syidan, malaikat yang keras. La ya'suna Allah ma Tidak pernah durhaka kepada Allah atas perintah. Wa yaf'aluna ma yu'marun dan Allah malaikat senantiasa mengerjakan apa yang diperintah. Ini keimanan kepada para malaikat. Malaikat nggak pernah dia lalai dari perintah. Di antaranya juga malaikat yang uh, turun di pagi hari dan berdoa Allahumma a'ti munfiqan khalafan Allahumma a'ti mumsikan talaban. Ya Allah, berilah ganti orang yang infak pada hari ini Berilah kebinasaan orang yang enggak infak pada hari ini. Tiap hari ada malaikat yang mendoakan orang yang infak ya Allah berikan. Orang yang enggak infak ya Allah berilah kebinasaan pada harta. Tiap hari padahal doanya malaikat mustajab. Makanya ada seorang kakek tukang rokok Satu hari dia keluar rumah mau beli rokok, duit lima ribu. waktu itu rokok belum mahal. Lima ribu mau beli rokok. Eh ketemu tukang sampah. Kenapa dari kemarin sampah numpuk gak diambil ambil? Kata tukang sampahnya maaf pak, gitu. saya sakit, anak anak saya juga sakit jadi nggak bisa ambil sampah. Kesian dia sama tukang sampah duit lima ribu membeli rokok dia berikan kepada tukang sampah nggak jadi ngerokok dia asem-asem mulutnya hari itu tetapi kalau Allah katanya sore hari anak saya datang masih duit sama saya lima ratus ribu sore-sore datang dia pikir ini dia akibat dari tadi pagi saya sodako sama tukang sampah tiap hari malaikat mendoakan Makanya kalau kita rajin berinfak, rajin bersedekah, Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita keberkahan, rizki. Sebab Allah berfirman, Anfik ya ibn Adam, unfik alaih. Infak, wahai anak Adam, akan diinfakkan kepada Allah. Jalannya mungkin dari anak, mungkin dari yang lain. Orang sering ngasih, anaknya dermawan. Orang kalau bakhil, pelit, nggak pernah mau ngasih sama orang, jangankan orang lain ngasih, anak sendiri juga nggak mau ngasih. Berapa banyak orang yang anaknya punya duit banyak, tapi ibunya nggak dipikirkan, bapaknya nggak dipikirkan. Duitnya buat siapa? Buat dia, buat dia sendiri. Walaupun duit itu habis-habis juga, habis-habis juga. Dia pikir kalau duit disimpan-simpan nggak dikasih orang tua, nanti berkembang jadi banyak buat modal usaha. Dia pikir nanti jadi kaya, enggak bangkrut dia. Ketika kita tidak mau memberikan kepada orang tua. Itu malaikat itu setiap hari mendoakan. Allahumma a'ti munfiqan khalaqan. Allahumma a'ti mumsikan Oleh karenanya kita beriman kepada malaikat ini. Bahkan diceritakan ada Bani Israel berjalan di tengah padang pasir. Kemudian ada awan yang menaunginya. Terdengar suara dari awan, sirami kebun si fulan. Kemudian awan itu turun menjadi hujan airnya berjalan seperti ular menuju ke sebuah kebun. Bani Israel ini mengikutinya. Ternyata di kebun itu ada seorang lelaki yang sedang memindahkan air ke kebunnya dengan skopnya. Kata orang Bani Israel ini, Ya Fulan, siapa namamu? Nama saya si Fulan. Persis yang disebutkan di langit. Apa amalmu? bertanya, kenapa kamu tanya begitu? Karena tadi aku berjalan di padang pasir, ada awan yang menaungiku, kemudian dikatakan, sirami kebun si fulan, disebut namamu. Lalu awan itu turun menjadi hujan dan mengalir airnya. Ini dia airnya yang kamu pindahkan ke kebunmu. Kata penjaga kebun itu, kalau itu yang kamu tanyakan, tidaklah aku panen dari hasil panenku ini kebun ini melainkan aku bagi menjadi tiga sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk mengurus kebun sepertiga aku sedekahkan itu rahasia. Kenapa kebun-kebun orang kering, kebun dia subur? Karena sepertiga dari hasil kebunnya senantiasa disedekahkan. Itu malaikat yang suruh itu dan lain-lain ada malaikat yang mencatat amal kita baik dan buruk ada malaikat yang menjaga di kubur mungkar dan nakir ada malaikat malik ada malaikat ridwan ada malaikat yang mencabut ruh kita malakul maut itu keimanan kepada malaikat yang pertama mengimani keberadaan malaikat makhluk yang diciptakan dari cahaya yang kedua mengimani tentang nama-nama malaikat ada yang namanya Jibril ada yang namanya Mikail malaikat-malaikat yang ketiga, mengimani tugas-tugas malaikat. Tugas-tugas malaikat berbeda-beda. Ada malakul maut, tugasnya mencabut nyawa. Kalau lagi musim tsunami, matinya rombongan, gimana malaikat maut? Ambil. Gitu. Malaikat maut itu bukan satu. Namanya malakul maut. Jumlahnya berapa? Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Kalau malaikat satu, ada yang meninggal di Amerika, ada yang meninggal di Indonesia, bolak balik sana kemari nyabutin ya. sehingga malaikat bukan satu namanya makhluk malaikat kemudian juga ada malaikat yang lain mengimani tentang keberadaannya mengimani nama-namanya juga mengimani tentang tugas-tugasnya dan mengimani tentang sifatnya seperti disifatkan oleh Nabi mengenai Jibril makhluk yang sangat besar kalau berdiri kakinya di bumi kepalanya di langit dan Jibril pernah menampakkan diri dalam wujud aslinya, itu selembar sayapnya menutupi ufuk. Padahal malaikat Jibril punya 600 sayap. Malaikat Jibril punya 600 sayap. Karena malaikat ada yang punya sayap satu, punya sayap dua, punya sayap tiga. Gimana sayap satu, di mana tempatnya? Hanya Allah Taala saja yang tahu. Malaikat-malaikat itu ada yang paling banyak sayapnya malah Jibril malaikat Jibril adalah pembesar malaikat, pimpinan para malaikat. Sehingga apabila Allah Taala berfirman, bergetar langit, pingsan semua malaikat. Yang pertama kali bangun adalah Jibril. Ketika Jibril bangun, malaikat penghuni langit bertanya, "Mada qala rabbukum?" Apa yang difirmankan Rabb kamu? Kata Jibril, "Qaulul haq wa huwal aliyul kabir." Yang Allah firmankan adalah al-haq, kebenaran dan dia maha tinggi lagi maha besar. Kemudian Jibril pun menyampaikan kepada siapa diperintahkan wahyu disampaikan. Itulah keimanan kepada malaikat dan kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Insyaallah taala. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. seterusnya nah itu e, <clears throat> bagaimana gitu terus nanti kalau seandainya pemilu apa yang harus kita lakukan akan golput atau gimana gitu yang pertama mengenai pemimpin kafir nggak setuju kita nggak senang dengan pemimpin kafir jangankan kafir muslim saja yang nggak dolim kita nggak setuju kita harus pilih pemimpin yang muslim dan adil kita nggak setuju ada pemimpin muslim yang zalim, apalagi pemimpin yang kafir. Kalau ada orang menganggap bisa menyetujui pemimpin kafir, salah besar. Gak boleh ada pemimpin kafir. Harus digulingkan kalau kita punya kekuatan. Itu kalau sudah ada pemimpin yang kafir. Tetapi dengan nasihat para ulama, dilihat manfaat dan mudaratnya, dan dilihat kaidah-kaidah. Seperti kalau memang terlahir dalam dan kafir, iya.